وسلم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حياة الأرواح ومفتاح باب الانشراح وجامع الفتح من الفتاح وطالع اليمن والصلاة وعلى آله وصحبه أما بعد الحمد لله Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini untuk mengkaji ilmu-ilmu yang merupakan warisan daripada kaum salihin yang merupakan peninggalan daripada kaum salihin kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Hikam di Masjid Azikaf ini kepada kalam hikmah yang selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu in syi'ta an takuna hurran fatruk kulla amrin in lam tatrukhu ikhtiyaran taraktahu iztiraran. Kalimat hikmah selanjutnya in syi'ta an takuna hurran Apabila engkau ingin menjadi orang yang merdeka, fatruk amrin, maka tinggalkanlah semua perkara in lam tatrukhu ikhtiaran jika kamu tidak meninggalkan perkara tersebut secara sukarela tarok tahu maka suatu saat engkau pasti akan meninggalkannya dengan terpaksa Kata beliau Habib Abdullah bin Al-Wal Haddad, apabila kita menginginkan menjadi orang yang benar-benar merdeka, merdeka 100%, maka tinggalkanlah semua perkara yang pasti bakal kita tinggalkan. Kita tinggalkan secara sukarela sekarang, kita tinggalkan sudah, kita tinggalkan secara sukarela sekarang, ataupun kalau tidak kita tinggalkan, suatu saat pasti akan kita tinggalkan. Ya, kalau bisa meninggalkan semuanya ini, itu dikatakan oleh beliau Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad baru dinamakan orang yang merdeka. Contoh, kita punya harta kita tinggalkan bukan kita tinggalkan hartanya kita bagi-bagikan sampai habis bukan. Kita tinggalkan rasa cinta kepada harta ini kita tinggalkan. Toh kenapa? Kalau tidak kita tinggalkan sekarang, harta ini suatu saat bakal kita tinggalkan juga. Bisa kita yang meninggalkan harta atau harta yang meninggalkan kita. Semuanya Semuanya yang memungkinkan untuk kita tinggalkan secara sukarela, suatu saat pasti akan kita tinggalkan secara terpaksa. Butuh sama orang. Kita butuh sama orang. Satu orang kita takut karena mungkin dia punya kekayaan atau mungkin kerjaan kita tergantung sama dia. Kita butuh terus. Tinggalkan yang demikian. Tinggalkan, kita tidak usah bergantung sama orang, kita cuma bergantung kepada Allah. Itu sudah cukup bagi kita. Kalau rasa butuh kita ini kepada orang tidak kita tinggalkan secara sukarela sekarang ini, maka suatu saat pasti akan kita tinggalkan juga. Dengan terpaksa, bisa kita tinggalkan karena mungkin orangnya sudah mati, atau bisa kita tinggalkan karena mungkin dia sudah tidak punya kekayaan lagi, pasti suatu saat akan kita tinggalkan. Makanya orang yang merdeka itu dia ninggalkan semuanya, nggak butuh sama semuanya dia. Yang penting urusannya dia sama Allah. Harta tidak butuh, kedudukan di sisi manusia dia tidak butuh, omongan manusia dia nggak butuh, pujian manusia dia tidak butuh. Merdeka orangnya semacam ini. Dan juga makna merdeka di sini adalah makna menjadi abdan khalison. Insi'ta antakuna hurran maknanya juga adalah antaku antakuna abdan khalisan. Apabila engkau ini ingin menjadi budak yang murni. Maksudnya apa? Budaknya Allah yang murni. Maka tinggalkan semua perkara yang sekarang ini bisa kita tinggalkan secara sukarela dengan senang hati suatu saat pasti kita tinggalkan juga walaupun dengan keadaan yang terpaksa. Jadi orang pada hakikatnya orang yang merdeka dia itu menjadi abdan khalison budaknya Allah yang sesungguhnya. Loh, bukannya semua manusia ini budaknya Allah? Memang pada hakikatnya semua manusia ini budaknya Allah. Tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari banyak manusia yang ternyata tidak berperilaku seperti budaknya Allah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya beliau menyatakan Taisa Abdul Dinar, Taisa Abdul Dirham, Taisa Abdul Khamisah, Taisa Abdul Qatifah, ta'isa wantakasa. Kata Rasulullah, celaka budaknya dinar. Loh, bukannya semua budaknya Allah. Berarti katanya Rasulullah ada orang yang memang budaknya Allah, tapi dalam pengamalan kehidupan sehari-hari, dia bukan budaknya Allah, dia budaknya dinar. Ta'isa Abdul Dirham, celaka budaknya dirham. Ta'isa Abdul Khamisah, celaka orang budaknya perutnya. Ta'isa Abdul Qatifah, celaka orang budaknya pakaiannya. Ta'isa wan takasa, orang yang semacam itu akan celaka, ditegaskan lagi celaka, wan takasa dan dia akan lebih celaka lagi. Kata Muhammad Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika seseorang mengaku hambanya Allah yang murni, berarti dia sudah merdeka. Jadi urusannya gini, kalau urusan antara dia dengan Allah itu dia budak yang murni. Tapi kalau urusan antara dia dengan dunianya, dia sudah menjadi orang yang merdeka. Ya, yang paling enak itu orang yang merdeka. Tidak butuh sama orang, tidak butuh sama hartanya orang, dia bebas. Kalau orang itu dia masih punya ketergantungan sama orang lain, Suatu saat kalau orang yang orang yang digantungi tersebut punya kesalahan, dia mau nasihati takut. Wah, saya tidak enak. Saya sering dibantu sama dia, saya masih butuh sama dia. Tapi kalau sudah orang yang merdeka, dia tidak butuh sama semuanya itu. Orang salah, dia akan katakan salah. Orang benar, dia akan katakan benar. Sekalipun yang salah, orang yang hebat Orang yang memiliki kedudukan di mata dia semuanya sama, nggak ada yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Manusia ketika salah ya salah. Ini orang yang benar-benar merdeka. Jadi nggak semuanya itu budaknya Allah. Ketika dia sudah benar merdeka, maka dia menjadi budaknya Allah yang murni. Karena tidak semuanya itu budaknya Allah. Ini tadi katanya hadisnya Rasul, ada abdu dinar, ada orang yang hambanya harta benda. Gimana maksudnya hambanya harta benda? Hambanya dinar dan hambanya dirham. Fokusnya dia ketika hidupnya cuma untuk mencari kesenangan dinar dan dirham. Bukan untuk mencari ridha Allah, ya dia hambanya dinar sama dirham. Taisa Abdul Khamisah celaka budaknya perut Loh, kok ada budaknya perut? Ada. Orang yang ketika hidupnya yang dipikir cuma makan aja. Makan harus enak. Tidak enak, tidak usah makan. Cari yang enak sampai dapat. Kadang-kadang tidak punya uang, tapi kalau untuk makan enak, mau dia utang. Buat sodako, tidak mau dia utang. Buat bantu orang fakir miskin, tidak mau. Tapi yang dipikirin cuma beli makanan enak aja. Tempat majelis taklim ditanya tidak ada yang tahu. Warung sate yang paling enak tahu semua dia. Warung sate, soto, gudeg, lodeh dan lain sebagainya. Tahu semuanya. Ini mau cari pengajian jam segini di mana ya? Tidak tahu. Ini makan yang enak jam segini di mana ya? Oh ya ada di sini. Bahkan cari tempat makan sebelum subuh dia tahu tempatnya ini orang sudah menjadi budaknya perut. Ada lagi Ata'isa Abdul Qatifah. Qatifah ini sutra. Istilahnya celaka orang yang budaknya pakaian. Pakai baju. Memang manusia ini, memang kita kalau pakai baju harus rapi. Nabi Muhammad itu selalu rapi. Dan Nabi Muhammad itu ketika mau ketemu sama sahabatnya, beliau dandan pakai baju yang rapi menghormati orang yang mau ditemui. Yang datang sama beliau raja ataupun orang miskin, posisi tetap sama, rapi semuanya. Jadi rapi di dalam berpakaian nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu berlebih-lebihan dalam urusan pakaian. Baju kainnya harus bagus. Modelnya harus yang terbaru Takwa itu harus ada bordirnya. Tidak ada bordirnya, tidak mau maki. Nanti lala pakai baju ada bordirnya sampai di sebuah tempat dikembari sama orang. Pulang ke rumah ganti baju. Nah, ini budaknya pakaian ini. Mau saya harus pakaian saya yang paling bagus. Model yang terkini. Model yang paling up to date. Nah, ini orang yang budaknya pakaian nggak ada kesenangan nanti dalam hidupnya. Beli pakaian bagus nanti datang model baru lagi ditinggal pakaian yang ikut yang model baru lagi. Tidak punya uang untuk beli pakaian, utang kalau perlu buat ngikutin mode. ini budaknya pakaian. Yang diurusi nanti kalau sudah punya pakaian, yang sudah urusannya ini urusan pakaian, nanti yang diurusi penilaian orang terhadap dirinya. Sudah dipuji, wah bajunya bagus ya, senang dia. Bajunya bagus senang. Padahal itu semua tidak akan bernilai di depan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di depan orang yang soleh itu semua nggak akan ada nilainya. Ketika seseorang dia itu mau memperbaiki penampilan batinnya, batinnya dibersihkan, bersihkan semuanya, di hatinya cuma diisi rasa cinta sama Allah kemudian pakai baju yang penting rapi seadanya, ketika dia jalan, orang itu perhatiannya lebih kepada orang yang punya hati bersih daripada kepada orang yang pakaiannya mewah. Ketika dia jalan, dia orang yang cinta sama Allah dan pastinya juga dicintai oleh Allah, itu ada wibawanya dia. Diceritakan waktu itu seorang gubernur dari Bani Umayyah. Waktu itu musim haji mau nyium Hajar Aswad. Ini gubernur mau nyium Hajar Aswad susah. Padahal dikawal dia, bawa pengawalnya mau nyium Hajar Aswad tidak bisa. Setelah itu datang Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini gubernur ini mau masuk dengan pengawalnya tidak bisa untuk nyium hajar aswad kemudian sudah kita buat kemah dulu di dekat Ka'bah ini gubernur dia penguasa saat itu kemudian ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ini datang tanpa dikawal tidak pakai bawa muridnya jalan sendiri ketika manusia itu lihat dia terbelah gini. Seakan-akan kayak lautan yang terbelah ketika Nabi Musa mau lewat. Manusia terbelah semuanya. Ngasih jalan kepada beliau untuk nyoba jarak Ini gubernur dikawal sama pengawalnya nggak bisa nerobos manusia. Ini jalan nggak pakai pengawal sendirian, nyoba jarak pengawalnya gubernur bingung semuanya. Itu siapa itu? Ini orang hebat betul ini. Ini gubernur mau lewat pakai pengawal nggak bisa. Ini dia datang sendirian semua ngasih jalan buat dia. Kata gubernurnya, gubernurnya tahu ini Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ini orang yang betul-betul ngikuti jalannya Rasulullah. Siapa itu tadi? Tidak tahu, saya tidak kenal kok. Ada seorang penyair di situ namanya Farosdak. Adalah ta'rifuhu al badha wad adahu wal hillu ya'rifuhu wal hillu Diceritakan waktu itu syairnya panjang. Ini adalah orang yang mana padang pasir aja kenal sama dia. Wal hillu ya'rifuhu wal Orang-orang yang tinggal di daerah halal, maksudnya apa? Selain daerah haram Mekah Madinah itu kenal sama dia wal haramu, orang yang ditinggal di Mekah Madinah semuanya kenal sama dia. Mengucapkan syair-syair pujian. Panjang sekali itu syairnya. Di antaranya disebutkan kalau seandainya bukan di dalam tasyahudnya dan tasyahud kan orang harus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Harus mengucapkan kata la, tidak. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau bukan di dalam tasahudnya, dia tidak mengucapkan kata tidak. Setiap orang datang, minta apapun pasti dijawabnya na'am. Wah itu disifatkan luar biasa. Gubernurnya dengar si penyair ini ngeluarkan syair, marah gubernurnya. Dipenjarakan si penyair ini. Ada setelah sekian lama dikeluarkan akhirnya. Tidak bergantung hamba yang betul-betul murni kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia di dunia dimuliakan apalagi ketika nanti dia di akhirat. Jadi jadi jadilah kita ini hamba yang betul-betul murni. Berkata juga Nabi Isa alaihi salam, "Man ittakhadha ahlan wa malan wa waladan kana lidunya abdan." Barang siapa yang di hatinya ini masih memiliki rasa cinta kepada keluarganya ataupun kepada hartanya ataupun kepada anaknya, maka dia ini budaknya dunia. Maksudnya rasa cinta ini gimana? Rasa cinta yang mengalahkan rasa cintanya dia kepada Allah. Rasa cinta keluarga yang mengalahkan rasa cintanya dia kepada Allah. Ini enggak boleh. Berarti dia tetap budaknya dunia, kata Nabi Isa. Yang pertama kali harus dicintai itu Allah. Setelah itu Rasulullah, setelah itu orang tua. Kenapa? Karena yang paling cinta dengan kita itu Allah. Urutan cinta itu ada tiga. Pertama, cintanya Allah kepada hambanya. Yang kedua cintanya Rasul kepada umatnya dan yang ketiga cintanya orang tua kepada anaknya. Pernah diceritakan waktu itu Nabi Musa Beliau ini kan punya gelar kalimullah, bisa berdialog langsung dengan Allah. Nabi Musa alaihi salam waktu itu tanya, "Ya Allah, sebesar apa rasa cintamu terhadap hambamu?" Ya Musa, kalau kamu ini pengen tahu, benar-benar pengen tahu sebesar apa rasa cintaku kepada hambaku, kamu datang ke bukit ini, ada rumah di dekat gunung, di tepi gunung itu, kamu lihat nanti ada kejadian apa di situ. Nah, Nabi Musa datang ke tempat itu yang dimaksud, dari jauh dia ngeliatin Nabi Musa. Tidak lama kemudian datang anak muda agak sempoyongan, mabuk rupanya. Masuk ke rumah itu, di rumah itu ada perempuan tua, ibunya. Dipukul ibunya. Dipukuli, diambil sabuknya, dipecuti ibunya pakai sabuk. Setelah itu dibawa keluar dari rumah, ibunya dipukuli. Sampai waktu itu ibunya itu jatuh dari bukitnya itu. Jatuh tersungkur dari bukitnya itu. Ketika ibunya ini ada di bawah, anaknya mau ngejar lagi, mau mukuli lagi ibunya. Ibunya teriak, nak, nak, hati-hati nak. Ini jalan-jalannya banyak batu-batu yang tajam, nanti kakimu bisa luka. Ini mau nyeksa masih diperhatikan sama ibunya. Nabi Musa lihat yang demikian itu, kaget Nabi Musa. Langsung kembali ke Bukit Tursina, kemudian berdialog lagi dengan Allah. Ya Allah, saya sudah lihat. Ini betul-betul cinta luar biasa itu ibu sama anaknya. Katanya Allah, cintaku kepada hambaku lebih dibandingkan cintanya ibu itu terhadap anaknya. Ini cinta Allah kepada hambanya. Cintanya Rasul kepada umatnya banyak sekali. Sampai ketika sakaratul maut. Ketika ngerasakan mau dicabut nyawanya itu. Sakit. Rasulullah tanya, ya mereka Israel, kok sakit sekali ini? karena mereka sudah ya Rasulullah ini sudah caranya putku yang paling pelan ya semacam ini. Ini dari makhluk yang ada di muka bumi ini saya paling pelan ketika menyebut engkau ya Rasulullah. Kata ya Rasulullah doa angkat tangannya Allahumma sakil alaiya wa hawin ala umati. Ya Allah beratkan sakaratul maut ini untuk aku tapi untuk umatku nanti yang ringan. ya Rasul kepada umatnya. Dan setelah itu cintanya orang tua kepada anaknya. Itu cinta. Orang kalau sudah hidupnya prinsipnya Allah, Rasulullah, orang tua, selamat dunia akhirat. Jadi ketika orang kata Nabi Isa di dalam hatinya masih memiliki rasa cinta kepada keluarganya, hartanya ataupun anaknya. Rasa cinta yang berlebihan. Cinta sama anak memang boleh, harus cinta sama anak itu. Tapi tidak boleh rasa cinta kepada anak mengalahkan rasa cinta kepada Allah. Kalau sudah rasa cinta kepada anak mengalahkan rasa cinta kepada Allah, anaknya maksiat membuat murka Allah, orang tuanya diem. Tidak apa-apa, masih muda kok. Anaknya tidak sholat, orang tuanya diem. Tidak apa-apa, masih muda. Ini kalau dibanguni nanti dia bisa pusing Kesian. Lu lebih baik pusing di dunia daripada nanti di akhirat disiksa sama Allah. Tidak boleh. Harus Allah. Urusan Allah yang paling kita taruh di atas. Yang kita taruh di tempat tertinggi ini urusan Allah. Lainnya itu nomor dua. Kemudian sering kita mendapatkan ayat dalam Al-Quran Wallah la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah itu tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Kaum yang zalim di dalam kitab tafsir Rauhul Bain disebutkan wadzulmu fil haqiqah wad'u ibadati dunya wa mahabbatiha wal hirsi fi talabiha fi mawdhi'i ibadatillahi ta'ala wa mahabbatihi wa sidqi fi talabihi Orang yang zalim pada hakikatnya itu adalah orang yang meletakkan ibadah dia ini menyembah dunia, cinta sama dunia, ruwet urusan dunia itu semestinya itu rasa cintanya dia itu sebenarnya rasa cintanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi ketika seseorang harusnya dia ibadah sama Allah, nyembah Allah kok dia nyembah dunia? Harusnya orang itu cinta sama Allah kok dia itu cinta sama dunia. Harusnya orang itu berpikir bagaimana caranya untuk mencari ridha Allah, kok dia pikirannya untuk mencari dunia aja. Berarti dia orang yang zalim. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ya ini orang-orang yang zalim. Dolim itu pengertiannya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu dolim. Orang utang harusnya bayar kan? Kok tidak bayar? Dia dolim namanya. Itu juga orang ketika hidup di dunia harusnya ibadah sama Allah itu fokus nomor satu. Kok dia ada hal-hal yang lain yang menjadikan ibadah kepada Allah itu urutan yang nomor dua? Berarti dia Dolim. Berarti dia tidak menyembah Allah tapi dia menyembah dunia. Waliyadzubillah min dalik. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun limanit ittaqa. Sungguhnya perhiasan dunia ini kecil kata Allah. Wal akhiratu dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kecil dunia ini. Ya memang masalah dunia ini diomongkan gampang tapi dipraktekannya susah. Dan masuk yang ngomong ini yang paling susah praktekannya. Mungkin yang hadir ini mungkin lebih gampang. Yang, yang paling yang ngomong yang paling susah praktekannya mungkin. Ya kalau sudah bab dunia ini saya repot nih. Aduh, mau nerangkan ya masih cinta dunia, tapi tidak diterangkan ya babnya seperti ini. Kemudian berkat ini kita semua dijadikan hamba yang cinta sama Allah insya Allah ya. Waktu itu diceritakan juga pernah Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke rumahnya Rasulullah. Rasulullah itu kalau tidur di pelepah kurma. Tidur di pelepah kurma waktu itu Sayyidina Umar masuk lihat ketika Rasulullah bangun itu tidur tidur tubuhnya ini masih bekas pelepah kurmanya ini nangis Sayyidina Umar Rasulullah dan ditanya sama Rasulullah mayub kika ya Umar apa yang membuat kamu nangis wahai Umar ya Rasulullah aku ini ingat raja-raja di Persia itu tidurnya tempatnya empuk raja-raja di Romawi tempatnya enak untuk tidurnya Sedangkan engkau ini wa anta Rasulullah. Engkau ini kekasihnya Allah, utusannya Allah. Engkau tidur alasnya seperti ini. Maka Rasul dijawab santai. Haula'i qaumun ujilat lahum tayyibatuhum fi hayatihi fi hayatihim dunya. Mereka itu adalah kaum yang mana nikmatnya ini mau dirasakan di dunia. Wa nahnu qaumun akhirat lana tayyib akhirat lana tayyibatuna fil akhirah Sedangkan kami ini kaum yang menginginkan kenikmatan kami itu nanti di akhirat bukan di dunia. Kata Rasulullah SAW. Memang Rasul ini kalau seandainya mau minta gunung ini jadikan emas jadi emas, tapi tidak mau. Ini asar tujuh adunya wa ala shibaiha aku ini lebih milih lapar di dunia daripada kenyang di dunia kata Rasulullah bisa mau kaya bisa tapi aku ini milih lapar milih hidup sederhana Rasulullah ada bukan Rasulullah terus tidak punya harta sama sekali kadang-kadang Rasulullah ya punya harta dinafkahkan untuk keluarganya kemudian disedekahkan kepada orang yang membutuhkan fakir miskin untuk kehidupannya Rasulullah Terus kita gimana? Ya, kita kerja, kita kerja, cari dunia, jadi orang yang kaya kalau perlu. Tapi jangan sampai cinta sama dunia. Jangan sampai urusan kerja sama urusan Allah lebih penting urusan kerjanya. Jadi yang fokusnya itu pertama kali ridhonya Allah dulu. Kita mau cari di dunia, cari ridho Allah. Jalani. Cari ridho Allah jalani kehidupan dunia dengan semestinya. Kerja, cari uang yang banyak, kerja yang semangat. Cari nafkah yang halal untuk anak istri, ibadah ini, fadilahnya besar. Tapi jangan sampai cinta sama dunia. Dan tapi kalau hartanya banyak, manfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin. Ini dunia yang baik. Dunia yang menyebabkan seseorang itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh para ulama, inna dunia mislu dhilil insan. Dunia ini kayak bayangannya manusia. In tolab tahu farra wa in tarak tahu tabak. Kalau kamu cari dia lari, tapi kalau kamu tinggalkan dia ngikut. Inna rizqul ladzi tatlubuhu yushbihu dhillal ladzi yamshi ma'ak anta latudrikuhu tudrikuhu muttabi'an wa huwa in wallaita anhu taba'ak Sesungguhnya rezeki yang kamu cari itu bagaikan bayangan Pasti berjalan bersama kamu Kalau mau kamu kejar, nggak mungkin bisa Tapi apabila kamu tinggalkan, dia akan mengikuti kamu Orang mau ngejar bayangannya sendiri, bisa enggak? Enggak mungkin bisa Bayangan kepalanya, misalnya bayangan kepalanya Dia mau nginjek bayangan kepalanya, enggak mungkin bisa tapi ketika dia tinggalkan aja bayangannya ngikut. Nah, begitu juga di dunia. Ketika kita fokusnya itu Allah. Bukan terus tidak kerja loh ini, jangan salah paham loh ini ya. Besok pulang dari sini tidak ada yang kerja, semuanya ibadah tok yang malah keliru. Kalau kita ini fokusnya kepada Allah, cinta ya cinta sama Allah. Dunia ini nomor dua. Yang pertama itu keriduan Allah yang pertama kali Tuhan Allah ketika mencari dunia kok ada unsur haramnya ditinggalkan sama dia ini keuntungannya besar tapi ya ada ribanya ya saya harus minjem dulu sama rentenir modelnya harus minjem dulu sama rentenir gak usah tinggalkan aja kita meminta sama Allah, tidak meminta sama rentenir. Allah pasti akan ngasih kalau memang itu yang terbaik. Ini, jadikan dunia itu yang nomor sekian, jangan nomor pertama. Nomor pertama itu harus Allah dulu. Diceritakan waktu itu seorang ulama namanya Ibnu Samak. Ibnu Samak ini datang sama raja. Kemudian raja minta nasihat, "Wahai Ibnu Samak, ulama tolong nasihati saya." Rajanya waktu itu misi meminum. Kemudian katanya ulama ini seandainya kamu tidak boleh minum seteguk air ini sebagai gantinya kamu harus menyerahkan semua kerajaanmu mau tidak? Mau, mau. Demi seteguk air saya mau menyerahkan semua kerajaan saya. Kenapa? Kalau tidak minum lama-lama kan mati. Oh, seandainya ini sudah kamu minum, terus tidak bisa kamu keluarkan Maaf, tidak bisa buang air kecil dia. Kamu mau tidak nyerahkan semua kerajaan kamu biar biar kamu ini bisa buang air kecil? Mau saya. Katanya betul sama katanya, terus apa gunanya semua ini? Ini jadi kerajaan kamu ini nilainya tidak lebih baik daripada satu teguk air dan tidak lebih baik daripada kencingmu sendiri. Tidak ada nilainya baru aja ini paham. Pernah juga waktu itu ada seorang raja kena sakit, maaf ya, tidak bisa kentut, tidak bisa buang angin. Ini raja manggilkan tabib dari mana-mana dipanggilkan. Ini kalau bisa menyembuhkan penyakitnya dia, hadiahnya besar. Ini ya sudah sampai sakit. Niraja sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur karena nahan sakit di perutnya. Tapi dari sini tidak bisa mengobati. dokter, dokter tidak ada yang bisa mengobati. profesor, profesor tidak ada yang bisa mengobati. Ada datang satu orang ahli hikmah, hukama, datang sama raja ini. Raja, kamu mau tidak saya obati biar bisa ngendut? Mau, mau banget. Tapi syaratnya satu. Serahkan kerajaanmu semuanya sama aku. dari lu aduh, jangan kerajaan. Separuh kerajaan dah buat kamu. Enggak, semua seluruh kerajaan. Ya sudah, tiga perempatnya buat kamu, saya dapat seperempat aja. Enggak, seluruhnya buat saya. Prajurit jadi prajurit saya, istana-istana saya, rakyat jadi rakyatnya saya. Mau enggak? Kalau mau saya sembuhkan. Ya sudah, enggak apa-apa sudah, yang penting saya sembuh diobati sebentar, didoakan sembuh. Misalkan rajanya. Ketika sembuh rajanya, lega raja, alhamdulillah, terima kasih kamu sudah menyembuhkan saya. Karena saya sudah janji, sekarang kerajaan ini dan semua isi dan semua isinya ini miliknya kamu. Kata si ulama ini, tidak mau saya. Kenapa? Dalam kerajaanmu ini nilainya cuma antut kok, mau dikasihkan sama saya. Jadi pada hakikatnya dunia ini tidak ada artinya. Bahkan Nabi Isa berkata, "Auhallahu ila dunya man khodamani fahdumi wa man khodamaka fastakhdimih." Wahai dunia, orang yang melayaniku, kata Allah sama dunia, orang yang melayaniku, maka layani dia. Dan orang yang melayanimu, maka perbudaklah dia. Jadikan dia itu budakmu. Ada perkataan dari wahyu daripada Allah kepada dunia. Maka intinya daripada ucapan hikmah kali ini jadi hamba yang benar-benar cinta sama Allah. Allah nomor satu, yang lainnya nomor sekian. Yang penting urusannya Allah dulu. Kerja ya kerja, tapi jangan ngerembet sama yang haram. Kerja ya kerja, tapi jangan sampai lupa ibadahnya. Kerja ya kerja, tapi tetap sholat jamaah. Kerja ya kerja, tapi tetap bisa hadir majelis taklim. Kerja ya kerja, tapi bisa hadir pengajian. Nah ini baru hamba yang merdeka, nggak butuh sama manusia, butuhnya cuma sama Allah. Sekalipun bos, kalau dia melanggar ajarannya Allah, kita berani untuk nasihati dengan cara yang lemah lembut nasihatinya. Ini hamba yang betul-betul merdeka untuk urusan dunia dan dia menjadi abdan khalisan, hamba yang murni untuk urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hikmah yang selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu ma urifa qadru syai'i bimithli diddihi wala taslal musabu bimithli dzikri man usiba bimithli musibatihi ma'urifa qadru syai' bimithli dhiddihi segala sesuatu itu tidak kita ketahui nilainya setelah kita mengalami hal yang berlawanan dengannya wala taslal musabu dan tidak akan bahagia orang yang terkena musibah bimisli dzikri man usiba bimisli musibatihi kecuali dengan menceritakan orang yang kena musibah dengan musibah yang sama. Jadi orang itu taunya nilainya sehat ketika mengalami hal yang berlawanan ketika sakit. Taunya nilainya kaya ketika fakir. Kalau dari lahir sudah melarat, Bagaimana nilainya kaya? Tidak tahu, dari fakir sudah melarat kok. Dia tahunya nilainya kaya kalau dia sudah pernah kaya kemudian dia fakir miskin tahu. Dan juga orang yang terkena musibah itu dia paling seneng kalau hatinya ini merasa lapang kalau dia dengarkan cerita bisa berbagi penderitaan kepada orang yang mengalami musibah yang sama. Oleh musibah itu amat hanat wa idza ikhtasat stakulat. Musibah ini kalau umum kerosonya ini enteng. Tapi kalau tertentu aja maka kerosonya ini berat. Di kampung ada satu orang rumahnya kebakaran, cuma dia aja yang kebakaran. Berat dia ngadepi musibah ini. Tapi kalau sak semuanya kebakaran, ya dia mengalami musibah ini sama-sama kebakar, tapi dia yang mengalaminya lebih ringan. Kenapa? Ada yang diajak untuk berbagi penderitaan. Makanya orang itu ketika dia ada masalah, kok dia ini menceritakan masalahnya kepada orang lain, istilahnya dia ini curhat, perasaannya pelong. Kenapa? Ada yang diajak berbagi penderitaan. Saya pernah dengar waktu itu Habib Anis ketika di rohanya dia pernah cerita kenapa ke orang yang curhat itu selesai curhat orang yang punya masalah selesai dia ngomongin masalahnya kok hatinya ini langsung pelong kenapa karena ketika seseorang itu cerita masalahnya kepada orang lain seakan-akan setengah dari masalahnya sudah diambil sama orang lain tersebut makanya orang yang cerita itu pelong tapi orang yang dapat cerita jadi sumbek. Kita kalau sehari misalkan ada tiga orang aja curhat sama kita, masalahnya besar-besar, tidak nafsu makan mungkin kita. Ini kok kepikiran ya, ini kok kepikiran gini ya. Sumpah ngambil masalahnya orang yang cerita itu. Ma'urifa qadru syai' bimithli dhiddihi wala taslal musabu bimithli dzikri man usiba bimithli musibatihi Tahunya seseorang itu nilainya sesuatu kalau dia sudah mengalami yang sebaliknya. Kayaknya ketika orang itu dalam keadaan yang bagus, manfaatkan untuk beribadah. Kata Rasulullah, ikhtanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkan yang lima sebelum datangnya yang lima syababaka qabla haramik masa mudamu sebelum datang masa tuamu kalau sudah usianya tua dia tahu bagaimana kadar nikmatnya ketika dia ini masih muda makanya kata Rasulullah ketika muda manfaatkan untuk amal yang soleh ketika muda manfaatkan untuk meninggalkan maksiat Kenapa? Kalau sudah tua nanti mau beramal soleh berat. Kalau sudah tua mau meninggalkan maksiat juga berat. Terbiasa dari muda maksiat terus. Ketika tua mau meninggalkan berat. Manfaatkan yang lima sebelum datangnya yang lima. Syababaka qabla haramik sihhataka qabla sakomik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ketika sehat, jamaah ke masjid hadiri majelis taklim. Ya, nanti sudah sakit setruk, waduh saya kepengen ke masjid. Telat waktunya sudah. Harus nunggu sembuh dulu. Ketika kakinya patah, saya kepengen sembahyang di masjid. Ya telat nunggu sembuh dulu baru bisa sembahyang di masjid. Wa faraghaka qabla syughlik masa longgarmu sebelum datang masa sibukmu. Mumpung masih longgar ibadah diperbanyak. Biasakan diri untuk beribadah. Jadi ketika kita sibuk, misi bisa nyempatkan untuk ibadah. Sudah sibuk-sibuknya mau nyoba untuk ibadah, nggak bisa akhirnya. Ketika masih longgar, mungkin kok kerjaan tidak banyak, manfaatkan. Karena ada yang menafsirkan itu maksudnya masa longgarmu sebelum datang masa sibukmu itu ketika malam hari. Ketika malam kalau ketika malam itu rata-rata manusia ini nggak punya kesibukan, manfaatkan untuk ibadah. Sebelum datang masa sibukmu yaitu hari siangmu. Makanya ibadah itu yang paling afdol, doa itu yang paling didengarkan katanya. Ayu doa ya asma. Orang tanya sama Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana kapan doa ini paling didengar?" Jauful lailil akhir. Sepertiga malam yang terakhir atau akhir-akhir malam waduburu sholawatil maktubat dan di akhir sholat-sholat wajib di dua tempat ini doa paling didengarkan sama Allah subhanahu wa ta'ala makanya orang itu kalau sudah punya hajat bangun malam sholat tahajud doa sama Allah pasti insya Allah dikabulkan doanya wahayataka qobla mautik manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematianmu manfaatkan mumpung masih hidup di dunia manfaatkan untuk beramal soleh kalau sudah meninggal nggak bisa lagi beramal orang itu harus selalu ingat sama mati ya kalau orangnya sering ingat sama mati dia rajin insya Allah amalnya kenapa dia ingat ini kalau saya meninggal sudah tidak bisa beramal lagi nanti kira-kira sekarang kalau keluarga kita ini yang sudah meninggal yang sudah meninggal ini dibangunkan sama Allah kemudian suruh nasihati kita nasihatnya apa suruh cari dunia yang banyak suruh cari baju yang bagus suruh bangun rumah yang besar suruh cari kendaraan yang mewah apa suruh perbanyak ibadah perbanyak ibadah masih nasihatnya eh perbanyak ibadah ini tidak ada manfaatnya semuanya ini perbanyak ibadah terus sama Allah Mesti nasihatnya semacam itu. Tidak mungkin nasihatnya, oh kamu mumpung masih hidup di dunia, pakai pakaian yang bagus, sutra kalau perlu pakaiannya. Tidak mungkin semacam itu nasihatnya. Mesti nasihatnya ibadah yang banyak nyesel nanti kalau sudah meninggal. nggak bisa beribadah lagi. Wa ghinaka qabla fakrik dan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu mumpung masih ada kelebihan harta, manfaatkan untuk sedekah, manfaatkan untuk membantu fakir miskin. Sebelum datang masa fakir. Tadi masalah ma'urifa qadru syai' bimithli dhiddihi. Orang itu tidak mungkin mengetahui sesuatu kecuali setelah mengalami yang kebalikannya. Tahunya nilainya sehat ya ketika sakit tahunya nilainya masa muda ya ketika sudah menjadi tua. Wala taslal musab bimithli dzikri man usiba bimithli musibatihi. Sedangkan orang yang terkena musibah itu dia akan senang ketika dia mendengarkan orang yang mendapatkan musibah yang sama. Jadi hatinya itu lebih pelong. Hatinya itu lebih legowo istilahnya. Oh ada orang yang diajak berbagi penderitaan. Dan juga ketika seseorang terkena musibah, jangan khawatir. Sayyidzallahu ba'da usrin yusra, kata Allah. Sesungguhnya Allah ini akan menjadikan setelah kesulitan pasti akan datang kemudahan. Di majelis yang sebelumnya juga sudah diterangkan bahwasanya setiap orang muslim yang mendapatkan musibah satu musibah sama Allah diganti dengan dua kelapangan Maka ketika kita mendapatkan musibah yang sabar mudah-mudahan musibah kita dijadikan musibah yang ringan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga ketika kita mau menghibur orang yang terkena musibah pakai cara yang demikian misalkan ada orang motornya hilang kita datang sama dia dan sunnah itu orang itu disunahkan takziah kepada orang yang terkena musibah ya jadi takziah itu ada takziah kepada orang yang meninggal sunnah, takziah kepada orang yang terkena musibah juga sunnah. Takziah kepada orang yang meninggal itu sunnah, waktunya tiga hari. Setelah tiga hari jangan ditakziahi, ingat lagi nanti dia sama yang ditinggal. Ingat lagi sama orang yang meninggal nanti kalau ditakziahi. Waktunya tiga hari takziah. A'adzamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik kalau orang yang meninggal. Tapi kalau orang kena musibah, kita takziahnya mengucapkan a'adzamallahu ajrak semoga Allah memperbesar pahalamu. Caranya kita menghibur orang yang terkena musibah gimana? Kita permisalkan dengan musibah yang lebih besar. Ada orang kehilangan motor, kita datangi Allah ajrak muka kamu dapat pahala yang besar dari Allah. Aku dengar kamu kena musibah ya. Sudah yang sabar. Cuma motor yang hilang. Itu tetangga sebelah itu malah mobil yang hilang. Ini dia nanti lapang. Oh iya, alhamdulillah cuma motor kayak mobil. Ini cara menghibur orang yang terkena musibah. Juga sekarang ini saudara-saudara kita di jalur Gaza lagi terkena musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa dari kita dan doa dari semua kaum muslimin yang hadir di majlis ini ataupun di tempat-tempat yang lain Mudah-mudahan Allah menolong kaum muslimin dimanapun dia berada dan menghancurkan musuh-musuh daripada kaum muslimin, menghancurkan para Yahudi, menghancurkan para tentara Israel dan para sekutunya insya Allah dan diusir dari bumi Palestina insya Allah dan kita semuanya dijadikan hamba yang cinta kepada Allah, hamba yang cinta kepada Rasulullah, hamba yang dicintai oleh Allah dan hamba yang dicintai oleh Rasulullah.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 bin Isa wal habib Nasruddin al-Zadr ustaz al-adam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'albi thumma al-habib habib Nasruddin al-Zadr Syekh Abdul Rahman bin Muhammad Sega wal habib Bakar Sakran wa bi Ali bin Abu Bakar Sakran wa habib Abdullah bin Abu Bakar al-Zul Akbar wal habib Abu Bakar syekhi thumma laidul habibana fakrul jud syekh Abu Bakar bin Salim wal habib Ahmad bin Muhammad al Habsyi wal habib Abdurrahman al Jufri mul Arsi thumma laidul habibana Yusuf bin Abi al Azani thumma laidul habibana Qutbul Syar Anfas al habib Umar bin Abdurrahman al Atas wa syekh bin Abdullah Baros thumma laidul habib Abdullah bin Ali al Haddad wal habib Ali bin Abdullah Ali Drus wal habib Ahmad bin Zain al Habsyi wal habib Ali bin Abdullah Sikaf thumma laidul habibana Sikaf bin Muhammad Sikaf jami'a auladuh thumma laidul habibana syekh bin Qudbatana حبيبنا حسين بن علوي أزكى والحبيبنا شيخنا قدوتنا حبيبنا علي بن محمد الحبسي والحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى والحبيبنا شيخنا قدوتنا حبيبنا أبو بكر بن محمد الزكى والحبيب شيخ بن أبو بكر الزكى والحبيب محمد أنس بن علوي الحبسي والأستاذ محمد نجيب بن دوها الزكى ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة ومشايخ هذه بهاجهم على الله وأسرارهم عند الله وأن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون حسنه وأن الله يفتح ويفتح علينا وعلى أولادنا فتح العارفين ويفهمنا بالدين ويهدينا إلى وإياهم وإلى إلى سواء سبيل ويعلمنا تأويل وجعلنا سيدنا محمدا لنا شيخا ومرشدا ودليل وأن الله يتولى أمرنا في الدعاء حسن وأخلاقنا ويسي مرضنا Eh, wa yu'afi mubtalana wahyu yuwaziduna taqwa wa yahfaduna min kulli adan wa balwa wa yaqdi jami'a duyunina udaina dunya wal bil maisarah wa idana al akhirah bil maghfirah wa yahbulana wa iyahum ma wa habu likum mal minal ulum amal wa akhlaqi wan niyat wa ila Muhammad sallallahu alaihi al-Fatihah ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه لنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الأنثى أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وعلى أتقياء علماء نهضى بالخير كلنا في الشر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون وقضي أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون